Sebagaimana sebutkan kemarin bahwasanya makna-makna yang mereka bawakan itu ialah hanya menyebutkan contoh-contoh person dari tauhid yang ada. Adapun definisi tauhid yang mencakup maka disebutkan setelah itu oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Al-Asy'ari rahimahullah وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حتى جامعا Tauhid ini telah disebutkan definisinya oleh Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu taala haddan jami'a dengan definisi yang mencakup definisi yang mencakup sekian banyak makna tauhid. Beliau mengatakan at-taghutu ma tajawaza al 'abdu haddah. Tauhid itu ialah segala sesuatu yang membuat hamba-hamba itu melampaui batasannya. Al-abdu sebagai, sebagai fa'ilnya ma tajawaza bil abdu haddah. Segala sesuatu yang membuat umat manusia, yang membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melampaui batasnya. Nah, sesuatu itu yang namanya tauhid. Min ma'budin. Baik dalam bentuk ma'bud, sesuatu yang diibadai. Seperti al-asnam, patung-patung, berhala-berhala atau al-aliha min dunillah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dikatakan tauhid dalam jenis ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Misalkan ada pohon keramat. Pohon besar atau beringin besar tamam yang dikeramatkan oleh sebuah masyarakat pohon keramat ini membuat masyarakat yang ada ini melampaui batasannya yang seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kemudian dia melampaui batasannya juga beribadah kepada pohon keramat tadi mengagungkannya. Tamam? Minta barokah daripadanya, minta pesugihan daripadanya, mempersembahkan nazar korban kepadanya, dan semisalnya. Maka khanafitin azakumullah Ma'bud dalam bentuk pohon keramat tadi Itulah yang namanya tauhid. Sebab dia telah membuat masyarakatnya melampaui batasan mereka dalam perkara ibadah. Apa? Kuburan yang dikeramatkan atau yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ruku, sujud di kuburan. Ngalap barokah, cari pesugihan di kuburan menjadikan kuburan sebagai tempat haflah, perayaan-perayaan, tempat berkumpul, dan yang semisalnya. Maka kuburan ini, khanabitina azakumullah, termasuk dalam makna tauhud. Tauhud dalam bentuk ma'bud, sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kuburan inilah yang membuat masyarakat yang ada melampaui batasan mereka dalam perkara ibadah. Demikian pula seterusnya. Apa? Mafhum. Au matbu'in. Atau tohud dalam bentuk matbu' sesuatu yang diikuti. Contohnya kata para ulama ialah ulama usu. Kiai-kiai beling. Ulama-ulama yang jahat ulama-ulama yang mengajari masyarakatnya untuk berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang menyuruh masyarakatnya untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajak masyarakatnya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah Tanya semisalnya. Sehingga ya Allah seorang alim, seorang yang dikatakan ulama atau dianggap tokoh masyarakat atau yang dianggap bahyai atau yang dianggap seorang dai atau yang dianggap seorang ustadz yang seharusnya membimbing masyarakat kepada siratul mustaqim sebaliknya Pak Yai tadi, Pak Ustadz tadi, Pak Dai tadi, Sang Alim tadi, ternyata membuat masyarakatnya keluar dari batasan mereka. Sehingga dia pun diikuti, matbu' diikuti oleh masyarakatnya dalam perkara kekufuran, dalam perkara kesyirikan, dalam perkara kebid'ahan, dalam perkara-perkara yang lainnya yang melanggar perkara-perkara agama maka sang alim tadi, kalaupun dikatakan alim, atau Mbah Yai tadi, atau sang ustaz tadi, atau sang mukholek tadi, atau sang dai tadi, itu juga termasuk tohut. Paham ya? Tohut dalam bentuk matbu' seseorang yang diikuti. Diikuti dalam perkara melanggar perkara-perkara syariat yang melanggar Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ini? Mafhum. Au muta'in atau dalam bentuk muta'. Muta' ialah seseorang yang ditaati. Yang ditaati. Dicontohkan dalam para ulama, tauhid dalam bentuk muta' ialah ialah al-umara para penguasa, para pemerintah. Tuh, ah kelihatan sekarang tahunnya. Ah kan? Mereka mengatakan bahwasanya penguasa itu sebagai tauhid, pemerintah sebagai tauhid. Ah. ndak dirinci. Yang dimaksud dengan umara para pemerintah-pemerintah yang dinyatakan tauhid ialah para pemerintahan, para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau yang menyeru yang menyeru masyarakatnya masyarakatnya rakyatnya mentaati dia dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Tahlilu ma Allah atau tahrimu ma ahallallah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka model-model penguasa yang seperti ini itu namanya penguasa tauhid. Tamam? Hadza huwa. Adapun kafir atau atau kanda kafirnya ada rinciannya. Dirinci dengan jelas dan pasti gamblang oleh para ulama kita berhujjah dengan ayat dan hadis. Ini karena bintin asakumullah tauhid dalam bentuk muta' seorang yang ditaati yang seharusnya dia mengajak masyarakatnya, mengajak rakyatnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, eh, eh, yang Allah halalkan. Maka namanya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Ia melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan perkara tadi sehingga membuat rakyatnya melampaui batasan mereka dalam perkara ketaatan. Maka penguasa-penguasa yang model seperti itu dikatakan sebagai tauhid. Definisi tauhid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sehingga tauhid itu banyak. Tidak cuma satu atau dua, tapi banyak. Siapa saja. Siapa saja. Dan apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diikuti yang diikuti dalam perkara-perkara yang melanggar syariat. Siapa saja yang ditaati juga dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, maka mereka semua inilah yang namanya tauhid. Sebab membuat masyarakat ada yang ada, umat manusia yang ada melampaui batasan mereka yang syar'i. Hada huwa definisinya tauhid. Belum mengatakan setelah itu. <clears throat> Fatahutu kulli qaumin, kulli qaumin. Maka tauhid masing-masing kaum. Ini bukan lagi sak dunia. Ini. Tapi masing-masing kaum dirinci. Masing-masing tempat, masing-masing daerah, masing-masing kaum ada tauhidnya. Hah? Belum mengatakan fatahutu kulli qaumin. Maka tauhid masing-masing kaum, tauhid masing-masing daerah, tauhid masing-masing wilayah ialah <clears throat> man yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulihi. <clears throat> Ialah seseorang yang mana masyarakatnya menjadikan dia sebagai hakim. Masyarakat yang bertahkim menjadikan dia sebagai hakim selain Allah Subhanahu wa taala dan selain rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? <clears throat> Dalam bab hukum dalam bab hukum ada masalah ada masalah pertikaian misalkan antar dua desa. Desa A ribut dengan desa B. Tawuran terus. Hah? Ribut terus. Kemudian ada salah seorang bahaya berupaya untuk mendamaikannya. Tamam? Ternyata kedua belah pihak setuju. Desa A dan desa B setuju kalau Mbah Yai tadi sebagai hakimnya. Kemudian Mbah Yai tadi, menghukumi mereka dengan hukum selain hukumnya Allah Rasulnya. Karena dia mengatakan ya sudah Kalian damai saja. Tamam, kalian damai saja. Untuk menandai damainya atau perdamaian dua desa yang sedang atau yang lama bertikai ini. Ya sudah, kita mengadakan acara kumpulan. Kita kumpul di balai desa tempat A atau balai desa yang B Nah, kemudian masing-masing desa membawa seekor kambing disembelih di sana. Tamam? Menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih pitik atau pitik ayam atau bebek atau misalnya sebagai pertanda lambang perdamaian antara desa A dan desa B. Hmm. Saya Pak Yai setuju. Akhirnya mereka membeli seekor kambing. Yang A, desa A beli seekor kambing. Desa B beli seekor kambing. Atau salah satunya. Disembelih di tempat yang disepakati. Dikuliti makan bareng-bareng. Pak Yainya warak. Ini khanafitina azakumullah Kasus yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan al-hajar. bukan al-hajar. Hajar. Al-hajar. Pernah dengar enggak? Hah? Nah kan. Iya, makanya harus ngerti wakil. Ada wakil-wakil yang memang harus disembelai wakilnya. Hah? Ini Hanafidina Azakumullah disebut oleh para ulama dengan Al-Hajar. Hajar itu Hanafidina Azakumullah ialah membelih, menyembelih hewan. Entah itu unta atau sapi atau kambing atau apa, apa saja. Menyembelih dalam rangka untuk al-muhakamah. Dalam rangka untuk bertahkim. Untuk islah bainan nas. Mendamaikan antara dua pihak yang bertikai ini khonafidina azakumullah difatwakan oleh para ulama una termasuk perkara bid'ah dan bahkan bisa menjurus kepada perkara kesyirikan. Paham ya? Syekhuna Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Imam rahimahullah taala uh, eh, hafizahullah taala wa ra'ah beliau menulis kitab khusus kutayib kecil buku kecil tamam berjudul Al-Hajar. Tamam? Kecil bukunya. Beliau kupas masalah ini Nabi Nabi dan beliau sertakan adillah jika banyak dalil dan juga fatwa ulama tentang bid'ahnya perkara tadi. Nabi ada bukunya ternyata. Sudah. Nabi Nabi Fakra'u. Tamam? Ada Nabi Nabi model yang seperti itu. Sekarang yang Nabi yang mana? Tauhudnya yang mana ini? Masyarakatnya, desa A, desa B, atau siapanya ini? Siapa yang yang, yang takut di sini? Eh, Mbah Yainya ini yang tauhid. Paham ya? Paham ya? Mbah Yainya ini yang tauhid. Sebab masyarakatnya semuanya bertahkim. Datang kepada dia untuk berhukum. Dan dia memberikan hukum tadi bukan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ada tahutu kuli kaumin, tahu masing-masing daerah, tahu masing-masing desa. Bahaya itu. Nah. Au ya'budunahu min dunillah. Tahut masing-masing daerah ialah masyarakatnya itu menyembah dia selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini khanafatina azakumullah keterangannya sebagaimana di atas. Tamam? Man ubida wa huwa Dia diibadai dalam keadaan dia meribai tindakan peribadatan masyarakatnya tadi. Maka dia ini dikatakan sebagai tauhid. Bagaimana yang kita contohkan kemarin. Au tabi'unahu. atau masyarakatnya mengikuti dia ala ghairi basiratin minallah dengan tanpa ada basirah bimbingan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti Pak Yai mengikuti seorang dengan tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala Hmm. Au yuti'unahu atau mereka mentaatinya fima la ya'lamun dalam perkara-perkara yang mereka tidak tahu annahu ta'atun lillah bahwasanya perkara tadi termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kadang dalam bentuk ma'bud kadang dalam bentuk matbu' kadang dalam bentuk muta' perkataan dalam bentuk yang diibadai, atau yang diikuti, atau yang ditaati. Ini khanafitin azakumullah dari ucapan al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menunjukkan kepada kita masing-masing kaum itu memiliki tauhid. Ya. Masing-masing kaum itu memiliki tauhid. Entah dalam bentuk ma'bud, sesuatu yang diibadai, atau dalam bentuk matbu' seseorang yang diikuti dalam nama hak atau dalam bentuk muta seseorang yang taati bukan juga bukan dalam perkara hak maka hati-hati eh, harus masing-masing harus mawas diri jangan sampai masuk dalam grup tauhid ini tadi bahaya hmm. Allahul musta'an beliau mengatakan fahadhi tawaghitul alam Inilah tohut-tohut dunia. Hah? Bentuk-bentuk tohut yang ada di dunia ini. Masing-masing kaum ada, sehingga menyeluruh ke dunia ini. Inilah tohutnya alam. Iza taha, kalau engkau merenungi keadaan alam ini, wa ta'amal ahwalan nasi ma'aha, lah bukan, Ta'amal taha, kalau kamu merenungi tohut tadi, Bermain hak kembali pada tauhid. Wa ta'ammalta ahwal nasi ma'aha dan engkau renungi, engkau perhatikan keadaan-keadaan masyarakat bersama dengan tauhid-tauhid tadi. Ra'aita aktsarahum engkau akan mendapati mayoritas masyarakat tadi a'rada an taala berpaling berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ila ibadatul tauhid dan mereka menuju menghadap kepada ibadah kepada tauhid. Wa an ta'atillahi wa rasulihi. Mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah, dari ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati tauhid wa mutaba'atihi, menuju ketaatan kepada tauhid dan mengikuti tauhid. Mutaba'ah mengikuti tauhid, mengikuti tauhid-tauhid yang ada Allahul Musta'an. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Alamul Muwaqi'in. Dan juga dalam kitabnya As-Sawa'idul Mursalah. <clears throat> Hakata ya ikhwan. Ini definisi tauhid. Sehingga banyak tauhid itu ya ikhwan. Tamam? Enggak cuma satu atau dua. Banyak. Tetapi karena fitina Azzaikumullah disebutkan oleh Syekhul Islam Tsani Muhammad bin Abdul Wahab al najd Tamimi Al-Musannif rahimahullah taala beliau mengatakan at-tawaghitu kathirah. wa ru'usuhum khamsah. Tagut-tagut itu sangat banyak sekali, tetapi germonya ada lima. Nah, yang lima ini yang harus diwaspadai lebih serius. Hah? Beliau mengatakan warusuhum khamsah. Germo-germo tauhid ada lima. Yang pertama, Iblis la'anahullah. Ada memang apa namanya germo yang paling top ini. Iblis ada. Beliau mengatakan Iblis la'anahullah. Ada Iblis, syaitan La'anahullah. Sebagai germonya Tauhud. Nah inilah pusatnya. Dari sinilah beragam kekufuran muncul. Allah musta'an. Ada wadih. Iblis la'anahullah. Yang kedua. Wa man ubida wa huwa radin. Seseorang yang diibadai dalam keadaan dia riba meridai perbuatan tadi. Diibadai dan dia ridho kalau dirinya diibadai. Tamam? Dipertuhankan dan dia ridho dirinya dipertuhankan. Yang ketiga, waman da'a ila ibadati nafsihi waman da'a ila ibadati nafsihi seseorang yang mengajak, yang menyeru masyarakatnya untuk menyembah dirinya. Kalau dia, dia dibaca, nggak nggak pakai seruan, nggak pakai dakwah, nggak pakai apa, tahu-tahu ada orang nyembah dia, tamam, DP-DP sama dia, dan dia riba, dia suka. Atau kabur. jenis yang ketiga ini lebih parah. Ngajak orang lain, nyeru orang lain, menghimbau orang lain untuk menyembah dirinya. Ada tauhid. Yang keempat ialah wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib dan seseorang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Seorang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ini mencakup para dukun-dukun, mencakup para tukang ramal, mencakup para normal, mencakup wong pinter. Saya misalnya, Dia mengaku perkara gaib satu tahu, Dan yang kelima ialah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala Naam, wa man hakama bighairi ma anzal Allah, dan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini khanabatin Allah kerma kerma tauhid. Tamam? Kerma kerma tauhid. Kerucuk-kerucuknya ya banyak. Ini germonya ini. Tamam? Kerucu-kerucunya banyak sekali. Tamam? At-tawaqidu katsirah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naam ya. Sebagai tanbih wa nabati na'azakumullah. Sebagai tanbih, sebagai peringatan yang perlu untuk antum perhatikan di sini wa nabati na'azakumullah. Jangan bermudah-mudah menfonis seseorang itu sebagai tauhid. Paham ya? Jangan bermudah-mudah menfonis seseorang itu sebagai tauhid. Fulan tohut. Ada tohut aja. Layak. Ya, tak, yang disebutkan oleh para ulama kita kalimat tohut bila diitlakkan bila disebutkan secara mutlak fulan tohut fulan tohut ila akhirih ini mengandung makna takfir mengandung makna mengkafirkan orang kafir Paham ya? Sehingga jangan, sekali lagi jangan bermudah-mudah menfonis, ingat bahasanya, menfonis seseorang itu sebagai tauhid. Khatir ya kawan. Sebab itu tauhid kalau disebutkan secara mutlak mengandung makna takfir, mengkafirkan orang tadi. Yus'iru irufit takfir. Adapun kalau menyebutkan secara umum dengan tambah fonis ada yajuz perkara yang diperbolehkan di khanabitina azakumullah. Barang siapa yang begini maka dia tohut. Barang siapa yang begini maka dia tohut. Artinya juz. Tetapi untuk menfonis fulan bin fulan tohut. kiai fulan bin fulan tohut. bah kiai fulan bin fulan tohut. Itu nggak bisa ya. Ah, Ada muhimun jidda. Ini sangat penting sekali. Khanabitin azakumullah. Fantabihu. Maka perhatikan itu. Nanti kalau nggak ada kita tampil seperti ini, betina azakumullah, membahas pembahasan masalah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, lagi-lagi tauhid, lagi-lagi tauhid. Nanti khawatirnya orang salah paham, lalu kemudian menculuki orang orang yang sebagai dai tauhid. Hmm. Allah musta'an. Sampai dapat. Seorang dai yang sering mentauhidkan orang lain. Nah, khawatir. Hadza mafhum insyaallah pengertian takut. Qala rahimahullah taala. Wa amma makna ayat. Adapun makna ayat ini ini makna ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibu taghut. Maknanya ialah fa akhbara ta'ala Allah Subhanahu wa taala memberitakan annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nasi rasula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada masing-masing kelompok dari umat ini seorang rasul. di Bihadhil kalimah diutus dengan membawa kalimat ini. Apa itu? An ya'budullaha wajtanibu taghut. Hendaklah kalian semuanya wahai masyarakat, wahai kaum muslimin, Beribadah hanya kepada Allah semata dan jauhilah tauhid-tauhid itu. Semuanya ya Pak. Seluruh para ambi wal mursalin ini seruannya, ini dakwahnya. Ai maknanya u'budullah wahdah. Hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah semata. Watruku ibadat siwa. Tinggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mirip dengan ini ialah faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang mengkufuri tauhid Para siapa yang mengkufuri tauhid dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegangan dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, lantisamalaha yang tidak akan terlepas. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah fa innaha hiyal urwatul wuthqa. Sebab kalimat la ilaha illallah itulah al urwatul wuthqa tali yang kuat yang disebutkan dalam ayat ini. Paham ya? Yaitu al-kufru bitahud, mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan tauhid kalimat faman yakfur bitahud itu makna kalimat la ilaha. Paham ya? Kemudian wa yu'min billah wa yu'min billah itu makna kalimat illallah. Paham ini? Nah, sebagaimana dalam ayat di atas an ya'budullaha wajtanibu taghut kalimat an ya'budullah itu makna kalimat illallah. Wajtani taghut itu makna kalimat la ilaha. Paham ya? Ada mafhum. Sehingga mengandung makna la ilaha illallah. Masya Allah. Ada wadah. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata tentang ayat ini. Wa kulluhum yad'u ila ibadatillah. Masing-masing mereka para rasul menyeru, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanha an ibadati ma siwa dan melarang dari peribadatan kepada selain Allah. Falam yazal ta'ala yursilur rusula bidhalik. Maka terus menerus Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan tujuan tadi, dengan seruan tadi. Mundhu hadata syirku semenjak terjadinya kesyirikan fi qawmi Nuh pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam alladzina arsa ursila ilaihim yaitu kaum di mana Nabiullah Nuh diutus kepada mereka wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah taala ila ahli al-ardi maka Nabiullah Nuh alaihi wassalam ialah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni bumi ini, penduduk bumi ini. ijma dengan kesepakatan para ulama bahwasanya Nabi Allah alaihi salatu wassalam rasul pertama yang diutus di muka bumi ini. Berhujjah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hadis syafaah yang sangat panjang. Hadis tentang masalah syafaat yang sangat panjang. Di situ disebutkan ya Nuh anta awwala rasulin bu'itha ilal ardi. Wahai Nuh, engkau ialah rasul yang pertama yang diutus di muka bumi. Paham ya, Pak? Mafhum. Wa indi soal. Anda ya Fauzi. Lalu siapa nabi yang pertama kali? Ha? Nabi Allah Adam. Ya nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam. Ada awal nabiin. Nabi yang pertama ialah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan dasar hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang Nabi Allah Adam innahu kana nabiyyan mukallama innahu kana nabiyyan mukallama sesungguhnya Nabiullah Adam itu seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang disebutkan oleh ahli sejarah ahli sejarah bahwasanya eh, sebagian ahli sejarah bahwasanya nabi yang pertama ialah Idris ada apa? Salah ya. Apalagi mengatakan rasul yang pertama ialah Idris pada khata. Paham? Yang benar ialah Rasul pertama ialah Nabi Allah Nuh.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 pun melainkan kami memberikan wahyu kepada dia annahu la ilaha illa ana fa'budun bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadah kecuali saya kata Allah fa'budun maka beribadahlah kepada saya yakni masing-masing anbiya masing-masing mursalin itu semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan untuk mendakwahkan tauhidullah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepada Allah semata dan memberantas kesyirikan, memberantas segala memberantas segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karimah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sehingga sama dengan ayat yang di atas. Sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang Rasul. Mereka semuanya menyeru. Hendaklah kalian semuanya pergi pada, kepada Allah semata. Dan jauhilah tauhid-tauhid itu. Maka karena bintina asakumullah. dakwahul anbiya wal mursalin. Dakwahnya para nabi dan para rasul. Itu ialah dakwah. Seruan kepada tauhid. Seruan kepada ibadah kepada Allah semata. Anti syirik memperoleh kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran. Inilah permulaan dakwah mereka. Inilah pertengahan dakwah mereka dan inilah akhir dari dakwah seruan mereka. Bapak Ikhwan, sehingga kalau ada sebuah dakwah, sebuah seruan, sebuah pergerakan yang tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, yang tidak memulai dakwahnya dengan dakwah kepada ibadah kepada Allah semata maka dakwah tersebut Allah ialah dakwah yang mukhalifah yang menyelisihi dakwatul anbiya'i wal mursalin maka kamu akan bisa melihat kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka itu sangat banyak mereka lebih banyak merusak daripada membuat perbaikan di kalangan umat manusia fala haula wala quwata illa billah. Dari sini pula khonafidin Azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya bahwasanya tujuan dakwah ialah tauqifiyah harus sesuai dengan dakwatul anbiya wal mursalin. Tamam? Permulaan dakwah juga demikian. Harus sesuai dengan dakwatul anbiya wal mursalin. Wasailu dakwah perantara-perantara dakwah, sarana dakwah juga demikian harus sesuai dengan dakwahul anbiya wal mursalin. Nah, maaf, maka para siapa yang yang menyelisihinya, maka dia telah menyelisihi para anbiya wal mursalin. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ada yang selanjutnya kana dapatin asakumullah. Tunda pada pertemuan yang berikutnya. Sebab ada pembahasan penting di situ yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala berkaitan tentang masalah masyiah asyariyah ada masyiah, ada masyiah al-kauniyah menurut beliau sehingga daripada kepanjangan maka insyaallah ta'ala kita cukupkan sekian saja dan pembahasan yang berikutnya kita teruskan pada pembahasan yang lainnya tamam wal baqiyah soal ada yang bertanya Apakah hajar tadi khusus untuk tahakum, ini bertahkim, menjadikan hukum saja ataukah bisa beri yang lainnya? Tamam? Yang ada nanti azakumullah yang terjadi di kalangan masyarakat ialah mereka berbuat demikian itu ketika tahakum, ketika berdamai, ketika bertahkim menjadikan seseorang sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah mereka. Nabi Adapun Nabi azakumullah yang namanya menyembelih Nabi ghairillah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala makin umum tidak hanya untuk tahakum saja. Anda bisa lihat uh, kitabnya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala Bagaimana juga dengan hukum yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak dikatakan tauhid? Dikatakan tauhid. Siapa dikatakan tauhid? Wadah. Hukum, segala hukum. Selain hukum Allah dan hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid. Hukum-hukum buatan manusia. Tauhid. Nah, al-qawanin al-wab'iyah undang-undang yang dibikin oleh manusia. Tohut. Naam. Itu kalau undang-undangnya bertentangan dengan hukum Allah, hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, tohut. Ada hukum tohut, undang-undang tohut. Wabah. Ha. Nah. Jelas ya, ikhwan. Bagaimana dengan pemerintah kita? hmm, yang jelas-jelas mereka menyerukan uh, hukum kebahasan hukum Allah seperti pemilu atau demokrasi atau yang semisalnya kenapa tetap tidak dikatakan uh, kenapa tetap dikatakan bukan tauhid kalau hukumnya tauhid sekali lagi segala segala hukum Allah hukumnya manusia hukum atau undang-undang bikinannya manusia tamam yang bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukum tauhid. Seseorang yang bertahkim, seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid, naam tauhid. Tetapi bagaimana saya terangkan tadi, ini khanabitin azakumullah hukum secara umum untuk orangnya. Adapun hukum secara fonis, secara fonis Fulan bin Fulan Tohut atau belum bisa. Tidak gampang ya. Dari bang? Dari bang? Hah? Dari kan saya terangkan tadi. Kalimat Tohut kalau diitlakan itu mengandung makna tekir, mengandung makna mengkafirkan seseorang. Paham ya? Sehingga pembahasan ini sama dengan tekir. Hukumnya, anggaplah hukum yang kafir. Anggaplah atau hukum yang bid'ah. Tetapi orang yang berhukum dan hukum tadi belum tentu dikatakan sebagai orang kafir. Belum tentu dikatakan sebagai ahli bid'ah. Belum tentu. Apakah seorang hakim yang dia riba dengan hukum selain hukum Allah dan menjalankannya, apakah dapat kita ta'yin difonis sebagai tohut? Nah, kan? Lain pembahasannya. Untuk ta'yin, untuk memfadis khanabitin asakumullah, itu membutuhkan tawafur syuruh. Terpenuhinya persyaratan-persyaratan seseorang itu dikatakan sebagai tauhid, yakni kafir. Dan harus hilang pula faktor-faktor penghalangnya. Baik, baik, Untuk masalah hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ini Dirinci oleh para ulama hukumnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dirinci hukumnya. Kalau orang itu meyakini bahwasanya hukumnya manusia itu lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir. Kalau dia meyakini bahwasanya hukumnya manusia sederajat semisal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kalau dia meyakini bahwasanya hukumnya Allah itu yang benar. Tapi dia meyakini bahwasanya hukumnya Allah itu tidak layak diterapkan untuk masa kini. Sudah ketinggalan zaman yang layak, yang terbaik untuk diterapkan ialah hukumnya manusia. Ini kafir juga. Dan yang ketiga, yang keempat ialah dia meyakini hukum Allah itu yang sawab, yang benar. Dan dia meyakini hukum Allah itulah yang tepat diterapkan di zaman sekarang ini. Tetapi Allah dia berhukum dengan hukumnya manusia dikarenakan tendensi tertentu, dikarenakan agrab, tujuan-tujuan duniawiyah, tujuan-tujuan tertentu. Maka yang keempat ini khanabatin azakumullah dikatakan sebagai fasik, orang yang fasik yang telah terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Paham ini? Ini semuanya khanafitina azakumullah hukmun am. Paham ya? Hukum secara umum. Ada pun untuk fonis. Sekali lagi untuk, untuk fonis. <clears throat> itu tidak gampang. Harus terpenuhi persyaratannya. Dan apa persyaratannya khanafitina azakumullah? Ialah dia ini alim Seseorang yang memiliki ilmu agama. Tamam? Dia mengilmui, dia mengetahui bahwasanya tindakan dia ini tindakan kufur. Terjang saja. Terjang saja, sikat saja. Yang kedua, biikhtiarih dia melakukan tindakan kekufuran tadi dengan kehendak dia sendiri. Dengan kemauan dia sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada yang lain-lainnya. Yang ketiga, ialah qamat alail hujjah. Telah tegak atas dia hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala. Dia telah sampai atau sampai kepada dia hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada dia. Ngerti dia. Ada syaratnya. Mawani'nya, faktor-faktor penghalangnya karena fitina azakumullah ialah al-jahl dia bodoh, tidak mengerti kalau tindakan dia itu kufur. Ini faktor penghalang, nggak bisa dikafirkan. Yang kedua, al mukroh Seseorang yang dipaksa dipaksa untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan paksaan yang meyakinkan, membuat mati dia atau membahayakan badan dia. Maka orang yang paksa tidak dikafirkan. Yang ketiga, al-mukhti. Seseorang yang salah. Terjatuh dalam kesalahan dalam bab ini. Paham ya? Terjatuh dalam kesalahan dalam perkara seperti ini. Salah, salah ngomong, salah berucap, salah berbuat. Puasa. Kalau itu demikian nggak bisa, nggak bisa dikafirkan. Yang keempat, anisian. Dia lupa. Lupa dia. Sama kalau perbuatan tadi termasuk perbuatan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kelima ialah at-ta'wil. Ada syubhat ta'wil di kepala dia. karena Contoh ta'wil yang disebutkan oleh para ulama dicontohkan oleh Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala ghafarallah ialah contohnya tentang masalah demokrasi. Demokrasi khonamitina azakumullah dinyatakan oleh para ulama kita demokrasi yaitu kufrun. Yang namanya hukum demokrasi itu kekufuran. Hukum sya'ab nafsuha binafsih. nafsu binafsih. Hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat. Ini khonamitina azakumullah termasuk mengkebiri hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Lebih meninggikan, mengutamakan hukumnya manusia hukum rakyat daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala atau kufur. Tetapi kalau kemudian ada seseorang yang menjalankan demokrasi, kemudian dia meyakininya demokrasi itu ialah syuro, tahu syuro ya? Demokrasi ialah syuro, dewan permusyawaratan, termasuk musyawarah, berhujah dengan ayat wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu ialah syura, bermusyawarah di kalangan mereka maka ini bintina azakumullah tidak bisa dikafirkan lisyub hadith ta'wil dikarenakan ada ta'wil pada kepala mereka. Mentakwilkan demokrasi menjadi syura. Dan ini bintina azakumullah yang banyak, yang banyak apa namanya eh, terjadi di kalangan para hukumah, para pemerintahan, para penguasa yang undang-undang mereka tidak menggunakan undang-undang Allah dan juga Rasulnya. Rata-rata mereka yang khanafitina azakumullah. Imma mereka jahil, orang yang bodoh. Dan seringkalinya pula khanafitina azakumullah. Mereka itu muta'awil. Seseorang yang apa namanya bertindak takwil. Mentakwilkan perbuatan-perbuatan tadi dengan eh, perkara-perkara uh, yang mereka anggap ada dalilnya dalam syariah. Sehingga tidak bisa dengan mudah khanafitina azakumullah mengkafirkan pemerintahan atau mengkafirkan seorang penguasa atau yang semisalnya. Tamam? Dan ini karena bidina saya surah khusus pembahasan tentang pemerintahan negara kita bangsa Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia Raya ini. Tamam? Tidak gampang Khanabatina Azakumullah mengkafirkan pemerintahan yang seperti itu. Tamam? Ada Apalagi penguasanya Muslim, wakilnya Muslim, Wallahul musta'an.